Saat ajal kan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang Lidah pun kelu, bibir pun membisu Seluruh tubuh kaku dan membeku Kenikmatan dunia pun berlalu Mohon ampunan sudah tak berlaku sekali amal dan perbuatan Semasa hidup membentang zaman Ridho ilahi yang didambakan Saat ajakan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang, Allahu Akbar janjimu telah datang Sebesar zarah pun diperhitungkan Kebaikan yang telah kita amalkan Sebesar zarah pun diperhitungkan Keburukan yang telah kita lakukan Dum dum dum dum dum ah. dum dum dum ah. Ajal kan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang Lintah pun keluh bibir pun membisu Seluruh tubuh kaku dan membeku Kenikmatan dunia pun berlalu Mohon ampunan sudah tak berlaku Tiada lagi tempat pertolongan Kecuali amal dan perbuatan Semasa hidup membentang zaman Ridho ilahi yang didambakan Susah jauh diperhitungkan Kebaikan yang telah kita amalkan Sebesar jarang pun diperhitungkan Keburukan yang telah kita lakukan Di saat ajal kan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang ah.